Nikmat Allah dari mulai yang kita anggap kecil sampai dengan nikmat yang paling besar. Sampai saat di mana kita duduk di masjid ini, Allah tetap limpahkan kepada kita. maka dari itu bersyukur adalah merupakan suatu hal yang rasional. Apalagi bersyukur kepada Allah adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah tersebut. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui khutbah Jumat yang ringkas ini, saya sebagai khatib selain mengingatkan diri saya pribadi juga adalah mengingatkan setiap kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meyakini kebenaran al-Islam sebagai jalan lurus yang membenarkan bahwa hanya Islam saja yang benar dan selain Islam itu adalah salah dan babil yang yakin bahwa dengan Islam kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan jika tidak dengan Islam, maka kita diancam untuk tergolong menjadi orang-orang yang berhak atas murkanya. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita meyakini, kita harusnya mempelajari. Setelah mempelajari, harusnya kita merenungkan, berintrospeksi sejauh mana apa yang kita yakini, apa yang kita mengerti telah kita laksanakan, kita praktekkan, kita jalankan dalam berbagai aspek kehidupan. Allah memerintahkan kepada kita agar keislaman kita itu totalitas, tidak sebagian-sebagian. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas, menyeluruh. Jangan sebagian-sebagian. Jangan sholat kita kerjakan, tetapi apa yang menjadi konsekuensi daripada sholat kita tidak pedulikan. Jangan saum, lapar dan haus kita kerjakan, apa yang menjadi konsekuensi dari saum menahan diri dari mengikuti hawa nafsu tidak kita hiraukan kita menunaikan haji kita berkorban dengan lelah bahkan kita kekang hawa nafsu tetapi ternyata dalam kehidupan kita belum sepenuhnya menjaga makna haji yang mabrur jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu saya ingin menyentuh pada khutbah kita kali ini dengan suatu tema yang berjudul mengamalkan syariat Islam adalah wajib. Wajib artinya adalah jika kita tidak mengerjakannya berarti kita berdosa. Wajib artinya adalah jika kita tidak melaksanakannya kita akan disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Wajib artinya jika kita tidak mengerjakan maka kita tidak akan punya pembelaan diri di hadapan Allah untuk menjadi orang yang berhak atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wajib yang artinya adalah jika kita tinggalkan berarti wajar kalau manusia atau bahkan kita diancam petaka di dunia dan apalagi di hari akhir. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ayat saja. Silahkan diingat dan dicatat. Ayat ini berulang-ulang barangkali kita baca bagi kita yang sering membaca Al-Quran. Terdapat dalam surat Al-Ma'idah. Dari mulai ayat 48 sampai dengan 50. Tiga ayat. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala kata Allah, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم fihi takhtalifun lanjut kata Allah wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwaahum wahdharhum an yaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallau fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'dhi dhunubihim wa inna kathiran minan nasi lafasiqun lalu kata Allah apa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun Allah berfirman dan kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad alkitab yang dimaksud alkitab di sini adalah Al-Qur'an bil haqqi dengan sebenarnya Al-Quran itu musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab quran itu membenarkan isi yang terdapat di dalam Taurat dan Injil wa muhaiminan alaih bahkan mencakup seluruh apa yang terkandung di dalam Taurat dan Injil bahkan plus karena itu kalau sudah demikian kata Allah fahkum bainahum bima anzalallah karena itu wahai Muhammad wahai umat Muhammad putuskan segala perkara di antara manusia itu dengan menggunakan apa-apa yang Allah telah turunkan wala tattabi ahwahum dan jangan kamu ikuti hawa-hawa nafsu mereka amma ja'aka minal haq dari kebenaran yang Allah telah datangkan kepadamu Likulin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja setiap kaum itu Allah telah beri ajaran dan petunjuk walau sya'allahu seandainya Allah kehendaki Allah akan laja'alakum ummatan wahida Allah akan jadikan kalian itu satu umat tetapi kenyataannya tidak karena ada orang yang menerima hukum Allah ada yang tidak mau menerima hukum Allah berarti sudah bercerai dan berpecah lalu kata Allah walakin liyabluwakum liyabluwakum Allah akan memberi bala memberi cobaan ujian fima atakum atas apa yang Allah berikan kepada kalian itu fastabikul khairat maka berlombalah kalian dalam kebajikan ilallahi marji'ukum jami'a. Kalian itu akan dikembalikan seluruhnya kepada Allah. Fayunabbikum bima kuntum fihi takhtalifun. Allah akan beri tahu kepada kalian apa yang telah kalian perselisihkan. Lalu kata Allah berbentuk perintah. Dan perintah ini mari kita perhatikan apakah sudah kita melaksanakan ini atau belum? Mana totalitas keislaman kita? Kalau ada orang yang masih keberatan dengan isi dan tuntutan ayat ini, berarti orang itu belum totalitas Islamnya. Bahkan berbahayanya dia bisa bermakna menolak. Dan jika ada orang yang menolak terhadap apa yang diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan terancam keluar dari Islam, murtad, kafir setelah Islam. Dan walaupun di KTP-nya tercantum tertulis kata Islam tapi kalau dia menolak dia keberatan dia tidak mau dia enggan terhadap apa yang Allah minta dalam ayat ini maka orang itu terancam murtad keluar dari Islam kata Allah wa anihkum bainahum bima anzalallah putuskanlah hukumilah di antara perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah manusia itu bima anzalallah dengan apa-apa yang Allah telah turunkan. Yang Allah telah turunkan itu adalah wahyu. Wahyu itu adalah Al-Qur'an dan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita akan gagal Ketika Allah bertanya kepada kita, "Kenapa kamu selama hidupmu tidak menerapkan hukum Allah? Kenapa kamu tidak jadikan Al-Qur'an sebagai pedoman? Kenapa kalian tidak mau menjadikan hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai fonis atas perkara yang kalian perselisihkan?" Apa jawaban kita di hadapan Allah? Padahal ini adalah perintah Allah, padahal ini adalah tuntutan Allah, padahal ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala atas setiap kita. Lalu kata Allah, kalau kita perhatikan dalam ayat sebelum ini, Allah mengatakan wala tattabi ahwahum. Jangan kalian ikuti hawa-hawa nafsu mereka. Dalam ayat ini juga diulang, kata Allah wala tattabi ahwahum. Jangan kamu ikuti hawa-hawa nafsu mereka itu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman As-Sa'di dijelaskan di sini diantaranya mengatakan bahwa karena ini adalah fatwa apa yang difoniskan oleh seorang hakim semestinya adalah fatwa dan hukum maka dia adalah harus menjawab dengan wahyu tidak boleh mengikuti hawa nafsu karena jika mengikuti hawa nafsu maka dia adalah tidak akan berdiri tegak di atas keadilan orang jika berhukum bukan dengan hukum Allah. Jika dia berhukum apalagi dengan hukum musuh Allah Subhanahu wa taala, orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak suka dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, lalu ketetapan dan keputusannya dijadikan hukum atau landasan atau pedoman atau acuan. Pasti yang terjadi adalah kezaliman karena keadilan itu adalah hanya ada pada Al-Quran dan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Syekh Abdurrahman As-Sa'di membawakan kata beliau wa anih wa indah hakamta fahkum bainahum bil kisti. jika kamu memfonis jika kamu menetapkan suatu hukum memutuskan suatu perkara maka putuskanlah bil kisti. bil kist artinya adalah bil adil dan bil adl itu adalah tentu artinya tafsirnya adalah bima anzalallah dengan apa yang Allah turunkan